Matan Alhamdulillah Dalam menikah kita sakit, makempal sarang-sarang wonten papan panggilan ingkang paling sae insyaallah Kata singkang dipun ngendikakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul bilad ilallah masajiduha papan panggilan ingkang paling tipun remeni Allah menika masjid sebab panji wonten masjid asmanipun Allah kathah dipun sebat wonten masjid insya Allah Sedoyo kagungan niat nyelak dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten masjid Allah tebih saking maksiat utai amal-amal ingkang badhe nebihaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Para sekalian kang kenormatan dalam menika tema ingkang badhe kita aturaken kados ingkang dipun aturaken panitia menika babakan sial raos sial. Kita sedaya asring rumaos sial ning wonten rasial sial ingkang dipun kaitaken kali keyakinan. Ing antesipun keyakinan-keyakinan ingkang dipun nisbataken kali papan panggenan utawi wekdal ingkang tipun yakini beto kesialan. Proba ingkang kenormatan ing dalam Islam kita tipun didik utai tipun ajaraken pilih keberkahan lan kesialan niku porosipun takwa utawi maksiat. Menaik kita pengen kesang kita barokah, kathah pun. boten onten ingkang kedah kita wujudakan kejawi kita kedah berusaha dados piantun ingkang iman lan takwa. Kata singkang dipun ngendikakan Allah Subhanahu wa taala tentang ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ardi Seandainya penduduk suatu negeri itu benar-benar mereka beriman dan bertakwa niscaya kami Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Para bapak ingkang kenormatan, ingkang pun maksud kanti kalimat barokah, barokat jamak shaking, barokah. Perkawis niku dipun sebat berkah. Berkah niku bahasa Arab ingkang maknani pun kasratul khair wa subutuh kathahipun kesainan lan tetepipun kesainan niku barokah dipun westani umur ingkang barokah maksudipun wekdal pun Masya Allah sangat padet kagem ngelampai ketaatan kesainan amal ingkang tebih saking sia-sia no malih dosa. Sehingga yang Masya Allah Waktalipun barokah sangat. Artasipun waktu-waktu yang dilewati itu betul-betul melahirkan kebaikan-kebaikan ingkang kathah, Kesainan-kesainan ingkang kathah. Niki waktalipun barokah. Wonten tiang ingkang waktalipun iku kadah nganggur utai kadang-kadang malah kadah maksiatipun sehingga pindah-pindah wekdal, pindah-pindah papan pangginan niku namung ngasilaken dosa lan dosa, dosa lan dosa. Jagongan teng mriki ngrumpi. Pindah melih mengke majelis sanes ngrumpi malih pindah malih maksiat nonton nopo pindah malih akhirnya pun pindah pindah pindah pindah pindah pindah pindah pindah pindah niku namung maksiat maksiat maksiat utai malah lale lale lale antara lale kali maksiat sehingga waktu wektalipun niku mospro. niki waktu ingkang boten barokah Masya Allah pun barokah maksudipun Masya Allah bandani pun menghasilkan kebaikan-kebaikan ingkang kesainan ingkang kata. Contoh, Sana namung kagungan montor, montor napa motor? Montor, rodo kalih napa niku? Montor, Sana namung kagungan montor, rodo kalih. Ning masya Allah montoripun Masya Allah pun betul pengajian teng beriki pengajian teng beriko, silaturahim teng beriki silaturahim teng beriko, tetulung kali tiang Masya Allah manfaatipun sangat kata, Ning onten tiang kagungan mobil mereka pun miliaran kadang-kadang jumlahipun kata. Namun dipun parkir kagem pajangan kagem pamer aset kusak mini boten nate kagem damel kesainan malah kadang nganterakan teng maksiat nganterakan teng sarkem ngapunten pun teng tempat-tempat maksiat sehingga aset kendaraannya tidak menghasilkan kebaikan ning malah menghasilkan keburukan-keburukan Niki pun ini pun buatan berkah. Ah keberkahaniku niku sumberipun iman lan takwa pun Allah taala. Menawi tiang niku gesangipun tipun hias, tipun pepaes kanti iman lan tipun hias kanti takwa niki tetes kesak engkang masya Allah berkai sedayanipun. Para penggang kenormatan nyuwun ngapunten menawi Allah akan waladina eh, lau anna ahlal qura amanu iman ingkang dipun maksud nggih iman iman ingkang boten kecampuran kesyirikan. Sebab Allah ndikaken alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin. Orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan keboliman nggih menika bisyirkin dengan kesyirikan. Sebab yang ingkang akan imaniku insyaallah kata sekarang nanti kita aturakan onten warni-warni. Onten tiang akan iman ning tiang kalau pun Allah ngendikakan munafik yang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Wonten tiang ingkang ngendikaken saya beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Ning Allah ngendikaken wa ma hum bimumin tiang asli wau pun boten kagungan iman. Boten kagungan iman. Sehingga menapa ingkang dipun ungelaken, diucapkan dan ditampilkan secara dohir niku namung apus-apusan. Sebab Allah ingkang akan piyambak yukhadi'unallaha walladzina amanu mereka inginnya menipu Allah dan mereka inginnya menipu kaum mukminin, tiang-tiang mukmin. Dengan dia pura-pura menampakkan amal keislaman, ning Allah ngertos yaqulu nabi afwahihim malaisa fi qulubihim ingkang ngendika namung lesanipun manaipun kosong saking iman niki ingkang dipun sebat Allah tiang-tiang munafik idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين إن المنافقين لكاذبون Allah dikatakan Orang munafik ketika dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya Rasulullah saya bersaksi Anda adalah utusan Allah dan Allah tahu kalau engkau adalah utusan Allah kata Allah dan Allah menjadi saksi kalau orang munafik itu adalah orang-orang yang dusta. Tunggal tiang ingkang akan iman ning asli pun buatan kagungan iman alias tiang kelowau munafik. Nomor kali tiang ingkang akan iman ning anggenipun praktek pagesangan hari-harianipun niku kata nyampur kali amal-amal kesyirikan. Allah dikatakan makaten wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dahlik kathahipun tiang ingkang akan beriman dumateng Allah ning praktek kesangipun menikah musyrikun praktek keserang tiang-tiang ingkang musyrik. Bapak sekalian, para sekalian yang kenormatan, contoh kemawon ini pun Allah ketika akan Inna ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun Jampi-jampi perdukunan Jimat-jimat Pelet niku syirik. Pertanyaanipun kinten-kinten ingkang sampun sahadat sehingga pun nilai mukmin dipun wastani mukmin neng tasih remen teng dukun tasih ngingu jimat tasih main pelet anten boten kinten anten boten nggih kados e enten lanturno kathah sangat kathah Nabi ngendikaken la'anallah man dabaha li ghairillah. Dipun laknat Allah tiang ingkang beleh sesembelihan ning tujuanipun kagem saksanesipun Allah. Tiang ingkang akan muslim KTP-nipun Islam ning tasih kata sesajen ingkang dipun tujakaken dumateng sak sanesipun Allah wonten boten wonten niki contoh-contoh pilih panci wonten tiang ingkang akan iman ananging praktek kesirikan tesih dipun lampahi kadang amargi boten ngertos kadang amargi namung elon-elon kadang panci kadang-kadang pun ngertos ning ngeyel niki macam-macam tiang ingkang meraktekakan amal kesyirikan. Ingkang iman ingkang badhe berkai gesang niku iman ingkang estu estu boten kecampur syirik, boten iman munafik ning iman ingkang tulus. Iman ingkang tulus. Iman ingkang saestu. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون Mereka adalah orang-orang mukmin yang sejati. Mereka adalah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Mereka adalah orang mukmin yang sejujurnya sinteniku adalah orang yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya Kemudian mereka tidak ada keraguan sedikit pun Dan mereka tunjukkan bukti imannya dengan dia berusaha semaksimal mungkin mengorbankan apa yang saya bisa dia korbankan untuk ketinggian kalimat Allah di muka bumi. Sekalian para sekalian kelingkang kenormatan sehingga iman engkang berkainku iman ingkang dipun sepat Allah, iman engkang sak yak tosipun iman engkang sak pun iman ingkang estu-estu panci mukmin sejati. Pripun boten berkahi Nabi ngendikaken kesangipun tiang mukmin rumusipun iku nek imanipun panci estu ngresep teng mana tiang kalau wau badhe tiang ingkang sarwa manfaati wonten sahabat nate sowan dumateng Kanjeng Nabi tanglet Ya Rasulullah ayunasi ahabu ilallah Ya Rasulullah tiang ingkang paling dipun remeni niku ingkang kepripun Tiang muslim ingkang paling dipun remeni Allah niku ingkang kepripun ya Rasulullah Nabi jawab jawabanipun kanjeng Nabi ahabbun nasi ilallah angfa'uhum linnas Muslim ingkang paling dipun remeni Allah nggih kau muslim ingkang paling manfaat dumateng tiang sanes Niki Masya Allah menawi iman niku panci sampun ngeresep teng mana lan kita estu estu dados tiang muslim ingkang ngugemi ajaran Islam para bapak ingkang kenormatan Gesangipun niku badhe berusaha dados gesang ingkang manfaati. Lah gesang engkang manfaati niki gesang ingkang dipersepat gesang engkang barokah. Berangkat dari imannya, seorang mukmin dia berusaha menjadi pribadi yang betul-betul bermanfaat. Manfaat dengan hartanya, manfaat dengan ilmunya, manfaat dengan tenaganya, manfaat dengan ide-idenya, Pokoknya pun nopo ingkang sakit dipun sumbangakan kemanfaatan dumateng tiang sanes utai umat maka dia berusaha untuk ikut andil kemanfaatannya Semakin sempurna imanipun semakin besar nilai manfaat gesang ingkang badhe dia berikan kepada orang lain atau kepada umat. Para pengkang kenormatan, Nek kanjeng Nabi ngendikaken tamsilipun gesang tiang mukmin ingkang barokah tebih saking kesialan niku kados dene lebah utawi wit kurma Masalul mukmin kama salin nakhlah perumpamanipun tiang mukmin niku kados dene pohon kurma para bapak ingkang sampun nate tindak haji utai umroh insya Allah sampun nanti mirsani wit kurma nek umpam ini pun boten sakit bayangaken teng meriki onten wit ingkang dato simbol lari pramuka Nopo niku wit kelopo wit kambil ingkang pun wit kurma niku Nabi jelasaken ma akhatta minha syai'an nafa'aka. Apapun yang Anda ambil dari pohon kurma itu akan manfaat. Kurma seking witipun, seking oyot, batang, daun, manfaat sedoyo. Buah kurma seking kurma ingkang paling pentil ingkang tesih ijem alit-alit kurma ijem ingkang dipun patosi tiang niku patuh patosi diantaranya untuk obat nomor niku kesuburan. Mengke naik ini pun menjelang matang kurma muda pun rutop ingkang seteles mengke pun garing tua, sedaya ini pun manfaat niku kurma kados dene nek teng mriki wit kambil saking oyotipun batangipun daun nggih menika blarakipun pun manfaat sedaya kambilipun saking degan saking pun dados kambil malah sampun ngentos tesih manfaat sedaya toyanipun dagingipun bathokipun sepetipun manfaat sedaya Masya Allah niki falsafah kesangipun tiang mukmin ingkang Allah acarakan Nabi acarakan kedahipun tiang mukmin meniku makatan sarwo manfaati nomor kali lebah contoh ini pun Nabi ngintikan lebah tawon onten boten tawon ingkang mencolok tang letong Onten boten boten onten enten, enten. Tawon mencelokipun teng letong enten boten Teng telek-telek enten boten boten enten. Niku laler ijo. Menawi laler niku saawak mulus saking rambut saking ngantos jempol mulus enten koreng cili teng sikil. Niku kinten nek la uh, eh, nopo niku Napa wau? Laler. Lalat niku ingkang badhe dencloki niku sing mulus-mulus napa korengipun? Korengipun. Niku nek uripipun model laler niku tiang kuatah kesainanipun enten cacat suwidik niku sing diutek-utek sithik ingkang elek kala wau. Koyok-koyok dadi sawak bosok kabeh. Niku laler. Ning nek tawon Masya Allah mencelai pun teng nektar-nektar bunga-bunga nyesep engkang sae-sae tiang mukminiku memasukkan ke tubuhnya, memasukkan ke pikirannya niku engkang sae-sae barang-barang halal bukan barang-barang kotor mengke produki pun tawon nopo niku madu nopo melih propolis ilaripun tawon niku dados propolis. Produk harian madu niku tawon. Sehingga apa yang dikeluarkan seorang mukmin itu hal-hal yang manfaat untuk manusia. Maka ten Nabi ngendikaken, tawon niku nek mencelok teng utawi damel sarang teng uwit atau mencelok teng dahan niku mboten ndadosaken dahanipun ceklek, rantingipun ceklek, maka tenuki mukminin tinggal teng pundi kemawon boten datosaken kekacauan kecuali orang yang mereka memang ada yang memusuhi karena nggak cocok dengan akidahnya kata setini kanjeng nabi dimusuhi Abu Jahal Abu Lahab tapi asalnya kanjeng nabi pribadi yang sarwo manfaati soal lomo paling lomo soal Iya, nggih eh, uh, paling menahan dari menyakiti orang, paling entengan berbuat kesainan, ini asalipun kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dimusuhi Abu Jahal, Abu Lahab itu karena keyakinan yang diajarkan Nabi. Nabi ngajarkan tauhid, Abu Jahal, Abu Lahab mempertahankan syirik. Akhiripun buatan ketep meten kepanggi. Sekalian, Ah, kalau hidup kita itu hidup yang diwarnai dengan hiasan iman lan takwa niku mengke ingkang badi kita dapatkan nggih kok keberkahan kesang Kesainan ingkang kata. Ah, kesialan miturut Islam niku sumberipun niku saking dosa dan maksiat. Hidup penuh dengan sial penuh dengan malapetaka niku sumberipun karena dosa dan maksiat. Bapak yang kehormatan Ulama kita menjelaskan rentetan akibat dosa dan maksiat hukuman pun Allah terhadap pelaku dosa niku kali Hukuman secara syariat Hukuman secara kodari itu musibah hukuman secara syariat pun tiang ingkang maling dipun potong tangan tanganipun menaik sampun dumugi nisab pun tiang ingkang berzina Menaik tasih joko dereng nate nikah dipun cambuk ping 100 lajeng dipun satu setunggal tahun ini pendidikan menaik sampun nate nikah lajeng berzina dipun rajam ngantos mati ini niki obat ketinggalipun pahit kejem pahit ning niku obat ingkang paling menyembuhkan dari penyakit masyarakat niku contoh hukuman syar'i hukuman agami hukuman ingkang jenis nomor kali hukuman bencana maksiat-maksiat niku menimbulkan bencana. Allah ngendikakan wonten ayat Al-Qur'an Kullan akhadna bidambih. Semua musibah yang kami timpakan itu sebab dosa yang mereka lakukan. Faminhum man ahadat man faminhum man arsalna alaihim hasiba. Ada yang kami kirimkan hujan batu. Kados ingkang menimpa kaumnya Nabiullah Lut. Allah balik bumi ini pun Allah sertai dengan hujan batu dan nolongan anjing yang sangat mengerikan niki hukuman yang pernah Allah timpakan kepada kaum pun Lut. hum man arsalna alihim hasiba. Wa hum man ahadat husayhah. Sebagian mereka ada yang kami kirim suara beledek yang memekakkan telinga dan menghancurkan kehidupan mereka. Wa hum man khosab nabil ardo. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di bumi sehingga ditelan perut bumi jemblong dipun damel Allah jemblong bumi ini pun. Wonten ingkang jemblong bumi ini pun akhiripun yang di atasnya kependem enten boten. Ada yang lewat jembatan, jembatannya runtuh. Dan kasus jemblong bumi tentang pundi-pundi kata panjenengan tinggal tingaliting internet yang sempat jemblong bumi utai orang yang tenggelam ke bumi ada ada yang tempat-tempat yang terjadi makaten contoh ini pun teng Al-Quran kados korun yang Allah pendem Allah akan bumi ini pun sehingga mendem korun dan kekayaan yang dimiliki padahal ini pun korun kekayaannya kunci gudangipun boten kuat dipun angkat sepuluhan tiang ingkang kuat-kuat. Yang ngapunten panjeringan nek kunci ini pun saya dipun kumpulaken kunci mobil, kunci rumah kunci gudang, kunci WC niku pinten kilo gitu enten. Tesih kuat diangkat mboten. Nah niki kunci gudangipun koron diangkat yang sedoso ingkang kuat-kuat niku mboten kiat nedaken saking pun kekayaan harta korun. Wa minhum man akhraqna sebagian mereka yang kami tenggelamkan di lautan kata Firaun. Allah adakan di antara bencana-bencana kata tsunami, gempa bumi, kemudian erupsi Merapi, banjir, longsor. Pas kalian, bencana-bencana niki nek pun Allah timpakan ingkang tertimpa bencana boten sekedar namung pelaku maksiat ning saged dados merembet kepada siapapun termasuk yang baik-baik Mila Allah ngendikaken wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah takutlah kalian wahai para hamba Allah dari ditimpakannya azab oleh Allah yang bukan hanya menimpa orang yang dolim saja tapi menimpa yang lain-lainnya. Kenapa di antara sebabnya sebabipun ketika kemaksiatan merebak orang-orang yang tahu kebenaran, yang tahu hakikat ilmu, yang mengetahui itu maksiat diem. Dia tidak mengingkari dan tidak melakukan gerakan pengingkaran. Nek kanji Nabi paring tamsil, paring perumpamaan niku katestine penumpang kapal. Penumpang kapal niku onten ingkang manggen nginggil, manggen ngandap. Sing ngandap niki najeng mendetoyo kedah tenginggil. Sehingga rumah ganggu ingkang tenginggil. Akhiripun kagungan ide supaya mboten ganggu pengen bolongi dinding kapal ingkang ngandap Kajenge praktis mendetoyok. toyo. Nabi paring komentar wa in yathruquhum wa ma aradu halaku jami'an. Saumpamane tiang ingkang kagungan ide bolongi dinding kapal yang dibayar itu dibiarkan, maka semuanya akan tenggelam yang bolongi utai tiang ingkang boten bolongi badhe tenggelam sedaya wa in akhadu bi aitihim tapi kalau dia cegah sehingga enggak jadi bolongi najau wa naujajau jami'an semuanya akan selamat Terus kalian kehidupan bermasyarakat kata dene penumpang kapal Nek onten maksiat dipun jaraken, dipun uh, dipun diamkan, tidak diusik, tidak diberantas, tidak diingkari, niki sakit data sebab musibah timbulnya bencana di tengah-tengah masyarakat. Maka tenugi kita dipun ingatakan semua bentuk penyelisian agama dalam Al-Quran dipun terangakan nyebabakan adab. kami penuh dipun kirimakan banjir Allah ngantos ludes disebabkan maksiat mereka kepada Nuh. Kaumnya Nabi Lohud yang gagah, kuat, punya teknologi hebat, sakit ngukir gunung datas tempat tinggal. Kinten itu nek dan, dan damel gunung sakit datas tempat tinggal niku natai pun agem tatah-tatah cili cili, nau pun niku. Wonten teknologi khusus. Ingkang katakan kaumnya Nabiullah Hud Nabiullah Saleh itu kaum yang hebat. Bahkan sampai mereka mengatakan man asyaddu minna kuatan apa ada sih kaum yang lebih hebat, lebih kuat daripada kita? Toh akhiripun Allah juga hancurkan kanti dipun kirim angin puting beliung yang bertiup delapan hari tujuh malam puting beliung niku kinten ten teng pokong setengah jam kemawon kinten ten dampak pun enten boten. Wo mawut mawut sedaya niku. Wonten ingkang seng mabur-mabur mboten kantenan wit-witan sami ambruk musibah badhe lumayan ketinggal kata. Nopo malih 24 jam, no pemalih 8 hari 7 malam. Sampai total ludes kehidupan kaumnya Nabi Nabiullah Hud, Nabiullah Saleh yang dikirim Allah awan tapi hujannya hujan api, bukan hujan air, hujan api. Ah semua ini sebab sebabipun maksiat kesialan. Nah, sekalian, ning nyon ngapunten onten tiang-tiang ingkang dungu Maksudipun dungu niku mboten mboten nate mengkaitkan antara musibah dengan perbuatan manusia. Nek wonten tsunami, nek wonten bencana-bencana hebat, dahsyat sampai memakan korban kata, komentari pun namung ini memang sudah waktunya setiap sekian tahun sekali lempengan bumi bergerak sehingga akan membuat getaran sehingga akan ada gempa namun ngoten niku tok. Dan gak pernah bisa mengambil ibrah bahwa bencana itu sangat berkaitan dengan perbuatan manusia. Sehingga tidak pernah melihat kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi di sekitar kita. Yang banyaknya persinaan, banyaknya tukang mendem, banyaknya narkoba, banyaknya yakni pelacuran, banyaknya tempat-tempat yang dipakai untuk maksiat itu nggak pernah dilirik, nggak pernah dilihat, seakan-akan tidak pernah ada kaitan antara perbuatan dengan apa yang Allah timpakan. Padahal dalam pandangan Islam, maksiat niku sumber kesialan. Sumber kesialan. Kesialan dalam bentuk bencana, utai nomor kali kesialan dalam bentuk yaitu rusaknya hati manusia. Nyun ngapunten bos sekalian, bencana hati niku terkadang langkung dahsyat ketimbang bencana yaitu fisik. Onten puting beliung utai onten banjir, longsor, kerugian 2 triliun. 2 triliun kata. Ning kadang-kadang tiang boten nate mikir nek pas atinipun niku rusak, boten perhatian kali amal agami, kadang-kadang ilangipun ilangipun boten namung triliun sakit puluh-puluh ratus-ratus triliun. Contoh rok atal fajri khairum minat dunia wa mafiha Dua rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata mboten tiang ingkang kelangan dua rakaat saat subuh. Kata mboten Oh saking hipun Enten boten tiang engkang nangis kelangan sholat subuh utai sholat sunat sadering subuh. Enten boten. Meh boten enten. Wong brebes mergo mbok kelangan sholat sunat sadering subuh niku jarang. Ning nek kelangan sak miliar brebes mili nangis ngelolo enten boten. Kata Kenapa? Karena hatinya memandang kehilangan amal-amal agami kalau wau niku sesuatu hal yang tidak berharga sehingga seakan-akan gak kehilangan apa-apa. Kadang-kadang manaipun karena maksiat niku datas terbalik. Sebab hatinya menjadi hitam sebab maksiat niku nek kanji Nabi nerangakan saben maksiat itu akan memberikan titik hitam nek tambah melih titik hitam melih tambah-tambah ngantos manapun ireng tunteng Nek mana sampun irang tunteng niki sakit, dados mana ingkang kualik-kualik ingkang bener dipun anggap salah sing salah dipun anggap bener tidak tertarik lagi dengan barang yang baik dan tidak mengingkari barang yang jelek tidak jijik dengan barang yang jelek dan tidak memuji barang yang baik malah terkadang terbalik niki mana ingkang dipun sebab, Ini mana ingkang sampun risak saraf kita niki nek tesih sehatnya ngeten niki diciwit nyelekit mboten nek dipun silet pedes mboten perih mboten napa malih dipun celawak ngagem golok ning nek sarafipun sampun mati niku nama napa malih segera dipun ciwit, mbok ya dicacah-cacah ngempecok niku mboten krasa diamputasi mboten krasa Sebab sarapan pun mati. mana kita maka tenugi nek iman niku tesih resik teng mana tesih dereng terkotori dosa cilikipun kados pundi niku badhe terdeteksi dan terasa pedih kados sayatan pisau semakin besar dosa semakin dia merasa luka yang pedih ning onten tiang ingkang nglampahi dosa pun kados pundi tasih saged ngakak-ngakak lan boten onten kesedihan babar pindah niku karena kondisi hati yang memang sudah boten berfungsi malih nilai keimananipun Berbagai para bapak yang kinormatan dalam pandangan agama kita sial niku sumberipun sekian dosa dan maksiat ning onten menikah, menika papandangan jahiliyah sing kesialan itu dikaitkan dengan justru kebaikan atau dikaitkan dengan tempat-tempat dan waktu-waktu. Contoh zaman Kanjeng Nabiullah Musa, Musa niku malah dipun anggap sumber kesialan. Fir'aun dan teman-temannya dia mengatakan Faida ja'athum al-hasanah qalu lana. Kalau mereka mendapatkan kebaikan panennya panen raya, makmur, kemudian hidupnya tercukupi, mereka mengatakan ini memang hak kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang seperti itu. Qalu lana hadi, itu adalah hak kita semuanya. Wa intusibhum sayyi'atun yatatoyyaru bimusa. Musa. Tapi kalau mereka tertimpa musibah, itu mereka nisbatkan oh iki sial goro-goro Musa. Sehingga Musa dipun Nabi Musa dipun anggap sumber kesialan. Onten tiak ingkang datasakan keberadaan ustadz tang kampung niku dianggap data sumber sial sehingga kadang-kadang onten ustad ingkang lajeng dipun usir saking kampung sebab dipun anggap sumber sial. Niku kata Nabi Nabiullah Musa yang disikap oleh Firaun dianggap sumber kesialan sehingga perlu untuk disingkirkan. Padahal sumber kesialan niku nek mitrot agami kelawa adalah maksiat. Onten malih model ingkang sebut tatoyur ngemenika ko mengkaitkan kesialan dengan hari bulan, tempat kados dene nek teng mriki Indonesia utawi Jawi secara umum keyakinanipun nek wulan sura niku wulan sial kagem kawinan sehingga meh-meh boten onten tiang ingkang nikahaken putranipun wonten wulan suro aniki keyakinan menisbatkan sial kepada waktu maka teniki nabi ngendikakan niki termasuk yaitu akidah keyakinan jahiliyah nabi ngendikakan atiyaratu syirkun atiyaratu syirkun atiyaratu syirkun tiaroh tatoyur menganggap sial eh, waktu dan tempat itu adalah syirik adalah syirik adalah syirik ngantos ping tiga. Kadang-kadang kita tasih onten perasaan makaten. Nabi ngajarkan nek kita tasih muncul-muncul perasaan makaten sehingga nek kita ngelampai niku tasih onten teratapan. Penginipun buatan meyakini surosial. Ning karena keyakinan itu sudah melekat di hati, dia ngadakan walimah anaknya niku kanthi teratapan. Ojo-ojo bener yo, ojo-ojo bener yo, ojo-ojo sial temenan yo. Niki pun keyakinan pun kang dereng resik sehingga pun ugi nedaken kirang. Ah, nek pun ngoteniku Nabi ngajaraken tungo la khaira illa khairuk wala taira illa tairuk wala ilaha khairuk. Ya Allah tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu tidak ada kesialan kecuali kesialan yang kau timpakan dan tidak ada sembahan kecuali dirimu. Niki pun kagem ngicali keyakinan tatoyur sehingga tawakal penuh dumateng Allah Subhanahu wa taala bismillah nek niki mboten nyimpang saking syariat Allah saya lan ketipun singkirakan sedaya keyakinan-keyakinan ingkang kelintu sekalian jam songo kita cekapi kemawon mugi-mugi manfaat ingkang sekedik kalau wau lan mugi-mugi Allah tansah paring bimbingan agami dumateng kita sedaya paring taufik mana enteng angin pun ngamalaken ilmu ingkang sampun kita patosi lan mugi-mugi kan ngantos akhir kita marak suan Allah kanti husnul khatimah.